بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن amma ba'd kita lanjutkan membaca al-imla ala syarh al-mahalli lil muraqad halaman 10 qala waffaqallahu wal murad bil ilmi fi hadd fi awal dan yang dimaksud dengan ilmu dalam definisi fikih yang sebelumnya adalah awal juga kita lihat di halaman 8 ya definisi fikih menurut kan al ilmu bil ahkam syar'iyatil amaliyah ya. Hmm. Ah, ilmu yang dimaksud di situ sesungguhnya apa? Awal. Kenapa? Li'anna al fikha karena fikih itu lidhanniyati adillatihi karena dalil-dalilnya sifatnya von dhanniyah ya maka fikih itu apa Voni, dhanniyun ya fikih itu voni. kenapa fikih itu voni? karena adilahnya von dhanniyah paham Tanya. apa maksudnya von sudah lewat ya itu apa? At-taraf ar-rajih. Paham? Sisi yang rajih. Paham? Aina amrain di antara dua perkara ya atau minat tarabit bainal amrain. Tayyib. Sehingga dalam fikih itu selalu akan ada yang namanya tarjihat. Hmm. Karena dalil-dalilnya apa? dhaniyah dan dia membuka yang namanya ruang ikhti, iya. ikhtilaf. Paham? Kecuali beberapa masalah-masalah yang sifatnya eh, itu maklum bil darurah ya. Sebagian ulama mengatakan sesuatu yang maklum bil darurah itu nggak disebut fikih. Hmm. Misalkan kita paham sholat yang wajib sehari semalam itu apa? lima waktu. Nah, fahamnya kita seperti itu itu bukan fikih. Karena itu sudah maklum bin darurah. Gak perlu belajar sudah tahu semua orang muslimnya bahwa sholat lima waktu itu apa? fardu. Jelas? Walaupun sebagian yang mengatakan ya nggak masalah itu fikih juga. Ya antara dua istilah gitu ya. Tapi, tapi kebanyakan yang namanya masalah fikih itu apa? Dhaniyah karena adilahnya apa sifatnya dhaniyah paham Tayyib. Wa inna ma'abbaru anhu bil ilmi huna dan hanya saja mereka ahli fikih membahasakannya dengan ilmu di sini ya, dalam definisi ya hmm. al ilmu bil ahkam syariah. Kenapa dibahasakan dengan ilmu? Kenapa nggak pakai kata adzannu gini? Nah, dibahasakan dengan kata ilmu li'annahu dhannul mujtahid karena Von dalam fikih itu Vonnya siapa? Vonnya Ali istihad Bukan sembarang orang Alladhi yang Likuwatihi Karena kuatnya von mujahid itu Sara qariban minal ilm Menjadi apa? Dekat dari il ilmu Mendekati yakin gitu loh Jelas? Mendekati jazim Walaupun belum sampai gitu ya Dan itu itu satu alasan kalau nanti ada yang bertanya ya tapi fikih itu kan sifatnya murni karena dalilnya ya kenapa dalam definisinya dengan bahasa il al im bil ahkam syar'i jawabnya tadi ya karena von yang dimaksud adalah vonnya seorang mustahid dan vonnya seorang mustahid itu qaribun ya, minal ilm dekat dari il, ilmu kenapa karena kuatnya von itu Lazim. Alasan yang lain adalah wali anna dzalika dhann kal ilmi fi wujudil fi wujubil amali bi. Alasan yang kedua ya. Karena dhann mujtahid tersebut itu seperti ilmu dalam hal apa? Wajib diamal. Jadi beramal itu tidak harus uh, eh, bil ilm yang yang jazim bisa juga bidhannil rajih hmm. cukup dasar dalam apa Bera beramal yes. Eh, jadi tidak semua zon itu terjadi inna ba'da dhonni isim sebagian saja yang do sebagian yang lain tidak bahkan itu sebagian apa sebagai dasar dalam beramal bisa Tanya. Eh, Bawahnya sudah ya? Sudah saya. Ya. Syariah iya, belum ya? Baik. Qala wafaqallahu qauluhum perkataan mereka bil ahkam. Nah, sekarang mulai beralih ya. Al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Kata al ilmu sudah selesai sampai sini ya. Berikutnya adalah kata bil ahkam. Ahkam itu jam'u hukmin. Hukmun mufrad. Jamaknya apa? ahkam wa yutlaqul hukmu fil lughati 'ala al man'i was sarfi yutlaq itu artinya apa yustamal jadi wa yutlaqul hukmu kata al hukum itu yutlaqu ay yustamal dipakai fil lughah dalam bahasa alal man'i was sarfi untuk makna al man ya menahan wasarf meru merubah menahan mencegah dan meru merubah itu makna hukum dalam bahasa Arab hakama sama dengan mana'a sama dengan sarofa las wa nah, termasuk dari makna tersebut dalam bahasa adalah kata al-hakamah kalau kamu nanti lihat di kamus ya Kata al-hakam itu artinya apa? Wahya al-hadidatul lati fil lijam. Itu besi yang ada di tali kekang gitu ya. Itu disebut dengan hakamah. Kenapa? Karena dipakai untuk apa? Menahan untuk merubah ya kan? tunggangannya di, di hidungnya biasanya. Ya menahan atau membelok kanan belok kiri jelas atau untuk ah, ini gitu ya tapi ah, besinya itu disebut hakama karena memang makna hukum asalnya adalah alman was asor kama yutlaku bimakna ihkam sebagaimana kata al hukum ini juga yutlaku ini yustakmal dipakai dengan makna ihkam ini makna yang kedua ya makna yang ketiga ya yang pertama al-man'u, yang kedua asor, Cuma dua ini dijadikan satu ya. yang bisa dikatakan dua atau tiga lah. Dan termasuk mana bahasa yang lain dari kata al-hum adalah al-ihkam. Ihkam tadi apa? Mengokohkan. Nam. Wa minhu ah, dari makna yang ini dipakailah kata apa? Al-hakim hakim dari kata ihkam paham fi sifatihi subhanahu dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada nama al-hakim mengandung sifat apa al-ihkam artinya yang mengukuhkan. paham Tayyib. Wa kharaja bihadzal qaid dan keluarlah dengan qaid ini dengan batasan ini al ilmu bil ya bil ahkam kan jar majur hmm. itu terkait dengan il ilmu ilmu tentang hukum las berarti membatasi ya enggak semua ilmu dikatakan fi fikih ya yang dikatakan ilmu dalam fikih adalah ilmu tentang hu hukum maka keluarlah dengan qaid ini al ilmu bidzat ilmu tentang zat itu bukan disebut fi fikih. Contohnya kata sawuril insan seperti gambaran manusia manusia. Paham? Kamu ngerti manusia itu ya dari ujung rambut sampai ujung kepala. Paham? Tasawur insan. Ah, pengetahuanmu yang seperti itu tidak disebut fik karena itu mengetahui tentang zat. Hmm. Ya, kamu ngerti tentang singa ya, tasawur bil asad atau tasur asad gambarkan singa itu apa gitu ah, kemampuan dalam menggambarkan singa secara detail gitu ya dari depan sampai belakang ya dari semua sisinya nah itu nggak disebut fik bang karena itu al ilmu zat mengilmu tentang zat itu bukan fikih bukan bidangnya fikih wasifah begitu pula al ilmu bisifah mengilmu tentang si sifat itu bukan fi fikih. Contohnya kata sawuril bayat. Seperti kamu bisa menggambarkan putih itu kayak apa ya? Warna-warna. Ya. Sifat itu tidak hanya warna ya, apa saja. Ya. Keras itu kayak apa? E, lunak kayak apa? gini, gitu ya. Tinggi, pendek, cepat, lambat. Itu kan semua sih sifat. Begitu pula wal fi'il. Ini al ilmu bil fi'il. Mengilmui perbuatan itu juga apa bukan fikih contohnya kata sawuri kata sawuril qiyam seperti menggambarkan berdiri berdiri apa ya berdiri adalah gini gini gini nah, gitu ya nah, kemampuan menggambarkan hal yang seperti itu enggak disebut fikih paham jadi di luar fikih adalah al ilmu bidat al ilmu bisifah al ilmu bil fi'il itu bukan bukan ranahnya fikih fikih adalah al ilmu bil ahkam Paham? Tapi bukan berarti apa? nggak enggak ada hubungan dengan fikih ya. Ya. Ada hubungannya, tapi bukan zatnya, bukan sifatnya, bukan fiilnya, tapi hukum zatnya. Hukum sifatnya. Hukum fiilnya. Ah, hukumnya yang diilmui ya. Misalkan tentang air kencing itu kan zat. Paham? Kalau kamu ngerti air kencing, ya sampai situ saja belum fikih hmm. tapi kamu ngerti apa hukumnya jelas nanti hukumnya boleh nggak di <laughs> makan diminum misalkan <laughs> lo akan kencing unta gimana jelas Tayyib atau tentang uh, babi. Kamu bisa gambarkan ya. Ah, tasul bidatnya itu itu bukan fikih, tapi hukum zat itu apa? Kalau kamu makan, kalau kamu pegang, gitu ya. Nah, kayak gitu. Sifat juga begitu ya. Sifat. Si, mengenali sifatnya belum fikih, tapi hukum atas sifat tadi ah itu fi fikih jelas fiil perbuatan mengenali perbuatannya belum fikih tapi si, apa hukum atas fi, eh, perbuatan itu ah itu namanya fikih jadi intinya fikih itu apa mengenal hukum jelas jadi harus kamu bisa apa tahu irisannya di situ ya mana yang fikih mana yang ini bukan bagian fikih Tayyib. lanjut Bismillah Qala rahimahullah ta'ala Qawluhum asyara'iyah Hiya al-ma'khudhatu minas syara'il mab'uthi bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam an nabiyu al Karimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kharajat bihadal qaydi al-ahkamul aqliyah kal wahidu nisful itsnain wal hissiyah kan naru muhriqah wal lughawiyah kan nurud dia wal wad'iyah kal fa'ilu marfu' fala yusamma syai'un minha fiqhan barakallahu fiik perkataan mereka asy-syar'iyyah fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah ya ilmu tentang hukum-hukum syariat apa maksudnya syariah syariah ya adalah al-ma'khudatu minasyar. Ini hukum-hukum yang diambil dari syariat. Syariat. Yang dimaksud adalah asyar'il mab'utsi bihi an-nabiyul karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang diutus dengannya nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi hukum yang diambil dari syariat yang diutus dengannya Nabi Muhammad Muhammad SAW. Itu yang dimaksud fikih wa kharajat bihadzal qaid dan keluarlah dengan batasan ini al ahkamul aqliyah hukum yang diambil dari ak akal itu namanya ahkam aqliyah ya jadi kalau ditanya apa itu ahkam aqliyah ini al ma'khudatu minal aql yang diambil dari akal contohnya al wahid nisful satu itu ya adalah separuh dari dua betul nggak separuh dari dua ya satu satu ya itu namanya hukum akal ya hukum yang diambil dari akal um, tasawur akal gambaran akal wal ah wal hisiyah maksudnya wal ahkamul hisiyah hukum in indra ya ada namanya ahkam hisiyah ini yang diambil dari his al ma'khudatu minal his itu namanya ahkam Hesia, Uh, ah, ini nggak masuk fikih ya. Contohnya anar muhriqah atau muhariqah. Api itu membak membakar. Karakternya api itu apa? Membakar. Nah, itu disebut ya. Karena dia bisa dilihat, bisa dirasa dirasanya. Tapi, wal lughawiyah keluar juga dengan kaidah ini ahkam lughawiyah ahkam lughawiyah itu maksudnya apa ahkam ma'khudah minal lughah hukum yang diambil dari bahasa bahasa namanya ahkam lughawiyah contohnya an-nur al diya ya nur cahaya itu adalah si sinar gitu ya cahaya adalah dia itu uh, pengertian dalam bahasa dan nah, wal wad'iyah keluar dengan kait ini juga ahkam wad'iyah. Ini min al wadah yang diambil dari wadah. Ya. Nah, contohnya misalkan orang-orang ahli nahu mengatakan al-fa'il marfu. Fa'il itu apa? Marfu itu wadah Ini oh, wad'un nahwiyin. Paham? Jadi ketetapan yang dibuat oleh ahli nah, nahu. Jelas? Ma ini semua fala yusamma syai'un minha fikhan tidak ada yang dinamakan dengan fi, fikih. Fikih itu ahkam syariah yang diambil dari syariat itu fikih. Nah, kalau yang diambil dari his ya bukan fikih, dari lughah bukan fikih, dari wadah bukan fikih, dari akal juga bukan fikihnya. Tapi bukan berarti nggak ada nggak ada hubungan dengan fikih ya. Hmm. Nah, ada cuma itu bukan ranahnya fikih. Bukan berarti nanti dalam fikih nggak membahas itu bahas tapi bukan maksud. Hmm. Tapi sebagai wasi wasilah saja ya. Jadi yang menjadi maksud dalam fikih adalah ahkam syariah Hukum yang diambil dari syariah Hmm. Nah, setelahnya panjang tentang ahkam syariah. Nah, Bapak baca. Wal hukm syar'iyyu wa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw wad'an. Faqauluhum khitabullah al-khitabu huwa tawjihul kalam wal muradu huna kalamullah ta'ala al-qadim. وقولهم المتعلق بأفعال المكلفين المكلف هو البالغ العاقل سليم حاستي السمع والبصر الذي بلغته الدعوة وخرج بهذا القيد خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات sekarang ingin diperluas oleh uh, penulis al-imla tentang apa yang dimaksud dengan hukum syar'i. Kalau jamaknya ahkam syar'iyah. Kalau mufradnya hukum syar'i, ini dia Al-hukmu syar'i. Apa sih hukum syar'i itu? Huwa hukum syar'i itu adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtidaan atau takhiran atau wad'an hukum syar'i itu adalah khitabullah kalam Allah al muta'alliqu yang terkait yang berkaitan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan mukallaf iktidaan baik yang bersifat tuntutan tuntutan itu bisa perintah bisa larang larangan iqtida nanti bisa amr bisa nah nahi amrun atau nahi itu maksud dalam pengertian iqtida au takhyiran atau yang bersifat takhyir pilihan ya pilihan Taib au wad'an atau yang bersifat wad' ketetapan peraturan nah, jadi kalam Allah itu ada yang sifatnya tuntutan ada yang sifatnya pilih pilihan ada yang sifatnya peraturan yang berkaitan dengan perbuatan mukal mukalaf Allah memerintah mukallaf. Ah, ini namanya khitamullah. Hmm. Paham? Itu hukum syar'i. Ya. Allah melarang mukallaf. Ah, ini termasuk hukum syar'i. Allah memberi pilihan ibahah keboleh kebolehan izin jelas Ah ini hukum syar'i. Allah membuat peraturan. Nah, ini hukum syar'i. Kalau kamu mengerti definisi hukum syar'i, maka kamu bisa pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak semuanya mengandung hukum syar'i. Ya. Yang mengandung hukum syar'i yang berkaitan dengan af'al mukallafin baik sifatnya iktidha, takhir atau wad wad. Jelas? Makanya ada tulisan buku ulama itu apa? Tafsir ayatil ahkam. Tafsir ayat-ayat hukum. Paham? Jadi yang dimuat dalam buku itu ayat-ayat yang mengandung muatan hukum yaitu kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan kalam. Baik yang bersifat tuntutan, perintah atau larangan atau yang bersifat takhir, pilihan ibahah, kebolehan, izin. Ya. Atau yang bersifat wallah, peraturan. Jelas. Nah, nah, itu yang nanti dibahas dalam ayat-ayat ahkam. Kemudian dikaji tafsirnya. Kemudian dikeluarkan faedah hukum hukum Jadi, baik <clears throat> Walaupun pada kalimat khitabullah di sini ada sedikit beda ya eh, antara usul fikih dan ahli fikih. Ya. Hukum syar'i adalah khitabullah. Itu pendapat kebanyakan ahli usul. Sedangkan kebanyakan ahli fikih mengatakan hukum syar'i itu adalah muqtada khitabillah Nah, konsekuensi dari apa? Hitab Allah, bukan hitab Allahnya. Tapi apa yang menjadi konsekuensi dari hitab Allah? Ah, itu eh, yang namanya hukum. Hukum syar'i berdasarkan pendapat kebanyakan ahli fikih dan sebagian ahli usul. Paham bedanya? Misalnya ya. Allah Ta'ala berfirman ehm, wala taqrabuz zina jangan kalian dekati zina ini namanya kan khitabullah kalam Allah terkait dengan perbuatan mukal mukallaf ya yang sifatnya iktidaan ya berupa larangan jelas ah, kalam ini kalau menurut kebanyakan ahli usul inilah hukum hmm. Paham? Tapi menurut kebanyakan ahli fikih ini bukan hukum. Ini dalil hukum. Hukumnya adalah yang konsekuensi dari ayat ini apa? Ah, itu hukum. Jadi maktabahu atau muktaba khitabillah itu yang hukum. Bukan khitabullahnya ya. Paham? Berat, Misalkan ya. Kembali lagi ayat tadi ya. Wala taqrabuz zina. Itu kan namanya apa? Khitabullah kan? Tahu khitabullah? Kalam Allah. Ya kan? Kalam Allah. Tadi dikatakan hukum syar'i itu adalah khitab. Berarti hukum syar'i adalah kalam Allah ya. Jelas? Yang berkaitan dengan mukallaf. Ini kaitan dengan mukallaf enggak? Kaitan dengan mukallaf. Sifatnya iktidahnya. Berarti ini hukum. Jelas. Kalam Allah ini ini hukum. Wala taqrabuz zina ini hukum. Paham? Ini hukum. Tapi kebanyakan ahli fikih mengatakan ini bukan hukum, ini dalil hukum. Hukumnya yang menjadi konsekuensi dari kalam ini apa? Paham? an-nahyu an qurbiz zina, larangan dari mendekati zina. Ah, ini paham. Kalau itu kalamnya dalil. Paham bedanya? Nah, itu. Kalau Syekh Utsaimin rahimah di Al-Usul min Al-Usul yang sudah kita lewati lebih memilih pendapat kebanyakan ahli fikih hmm. ya Maktab. jadi ketika beliau mendefinisikan hukum adalah maqtadahu khitabullah gitu atau khitab syari ya apa yang menjadi tuntu tuntutan ya dari khitab syari atau uh, khitabillah ya kayak gitu Anda lihat aja nanti di e, murojaah lagi di apa al usul min al usul di situ ada ya nah, beliau lebih memilih yang itu nah, tapi kebanyakan ahli usul di buku-buku usul yang ini hukum syar'i adalah khitab Allah. Nah, tayyib. Tidak masalah. Yang penting ah, kamu tahu yang eh, apa eh, maksudnya. Paham? Fakauluhum maka perkataan mereka Allah di sini al khitab khitab itu adalah buat taujihul kalam. Paham? Pengarahan kah? kalam. Kalam ini mengarah ke apa? Paham? Taujihul kalam. Nah, itu namanya khitab. Wal muradu guna, tapi yang dimaksud khitab di sini adalah apa? Kalamullahi ta'ala al-qadimu. Kalam Allah Ta'ala yang bersifat qadim. Nah, sekali lagi istilah qadim ini bau-bau asyariyah. <laughs> Nah, iya, ya. Kan ya. mesti ya. Nah. Jadi artinya maksudnya apa? Kalam Allah yang qadim. Ya, ya. Nah, tidak berpermula permulaan. Artinya sebagaimana zat Allah itu qadim, maka sifat Allah juga apa? Qadim, gitu. Tidak berpermulaan. Maksudnya gimana tidak berpermulaan? Allah disifati dengan kalam sebelum <laughs> adakah apa ada makhluk gitu sebelum ada makhluk sudah disebut kalam <laughs> sebelum ada langit sebelum ada bumi sebelum ada makhluk semua Allah disifati dengan kalam al-mutakallim sama kayak gini Allah al-alim ya hmm. berarti mengandung sifat apa ya. ilmu kapan Allah disebut al-alim sejak Ya. Bang, Tidak berpermulaan. Bang, Sudah disebut al-alim ya sebelum adanya makhluk. Hmm. Nah, ini sebetulnya untuk membantah siapa ini? Bantah Mu'tazilah karena Mu'tazilah mengatakan apa? Sifat Allah itu tidak qadim, hadis. <laughs> Dan berarti ada konteksnya ya. Nah, jadi Allah tidak dikatakan alim sebelum ada yang diilmui. Dikatakan alim setelah ada yang diilmui. Gitu kan. Paham? Berarti kan berproses dari tidak alim menjadi alim. Berarti hadis. Aku ah, paham Mu'tazilah. Si Asy'ari ini pengen counter Mu'tazilah. Gitu ya. Tapi ya pakai istilah sendiri. Itu namanya ilmu kalam ya begitu ra'yu saja jelas makanya ahli sunnah e, jauh dari apa hal-hal yang begitu karena yang begitu gitu apa hujjah dalil dan juga apa yang berada di atasnya as-salafus salih dari para sahabat radhiyallahu kalau sahabat tidak menggunakan istilah itu ahli sunnah enggak apa enggak menggunakan istilah itu nah jelas Apakah dibenarkan atau tidak ya tergantung e, kemana itu maksudnya maknanya. Kalau maknanya sahih, ahlu akan mengatakan sahih. Tapi istilah ini nggak dipakai oleh salaf. Nah, yang dipakai adalah kata al awwal itu yang ada dalilnya ya. Tapi, tapi paham salaf yang kayak gini dibilang oleh mereka, ah kamu terlalu jumud, hmm, haswiyah, taunya lafadz dalil saja enggak enggak apa namanya terbuka pikiranmu ya itu terserah kamu lah hmm. <laughs> nah, mereka itu terlalu apa e, bangga dengan pemikiran padahal apa yang datang dari Islam itu lebih selah selamat kalau mereka paham la haula wala quwata illa jadi nanti belok ke sana yang jauh <laughs> kita belajar uh, eh, usul fikihnya ya. Tayyib. Jadi faham maksudnya khitab? Khitab itu taujihul kalam. Ya. Kalau dikatakan khitab Allah maksudnya kalam Allah. Jelas kalam Allah. Nah, Al-Qadir. Wa qauluhum dan perkataan mereka al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Ini sudah dibaca? Sudah ya. Yang berkaitan, yang terkait dengan perbuatan mukallaf mukallaf. Mulai dari kata mukallaf. Apa yang maksud kata mukallaf? Al mukallaf wa mukallaf itu adalah al balighul aqilu salimu ha hassa sinnya di tasdidnya hassatay sam'i wal basar alladhi balaghathu da'wah mukallaf itu adalah al balik orang yang sudah ba balik sudah dewasa ya nah al aqil yang berakal salimu hasatayisam'i wal basar yang selamat indra pendengarannya dan penglihatannya alladhi balaghat huddawah yang sampai kepadanya dakwah Jadi ada berapa kait itu? al balik satu al aqil dua salimu hasatayisam'i wal basar tiga alladhi balaghat huddawah hmm? empat ya Cuma yang sering kita dengar adalah al-aqil al-balik. Sampai situ aja ya. Hmm. Akil balik ya, itu mukallaf. Kalau di sini kasih empatnya Hmm. Akil balik pendengaran dan penglihatannya selamat ya, enggak rusak dan sampai kepada dia dak dakwah, maka itu baru kalau. Hmm. Wa kharaja bihadzal qaid dan keluar dengan qaid ini dengan batasan ini khitabullahil muta'alliqu bidatihi kalam Allah yang berkaitan dengan zat Allah ya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa misalkan ya Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram Naz bal yadahu mabsutatan Kitabullah yang berkaitan dengan zat Allah. Nah, itu enggak masuk dalam fikih. Bukan ayat ahkam. Hmm. Jelas. Wasifatihi, begitu pula kitabullah yang berkaitan dengan si sifat-sifatnya. Allah Samiun Alim Azizun ya Ghafur ya, dan seterusnya ya. Nah, itu bukan ayat ahkam. Jelas. Begitu pula khitab Allah yang berkaitan dengan zawatil mukallafin. Zatnya mukallaf. Paham? Tentang bagaimana manusia eh, dari tanah ya. Dari nutfah, dari alaqah, mudghah, idham. Tentang apa-apa yang sifatnya zat si mukallaf. Paham? Nah, itu bukan ayat ahkam. Begitu pula wal jamadat, kalam Allah yang berkaitan dengan benda-benda. Paham? Pohon, batu, air, angin. Jelas? Buah-buahan, hewan-hewan, apa saja yang itu zat, intinya zat ya. Maka itu juga bukan uh, ayat ahkam ya. Jelas? Jadi ayat ahkam itu yang hubungannya dengan af'al mukallafin. Perintah-perintah, larangan, larangan, izin, kebolehannya. Jelas? Oh, peraturan-peraturan, nah kayak kayak gitu, itu baru ayat ahkam. nah kemudian di dalami lagi tentang hukum syar'i taksimnya ya pembagiannya gimana dibaca apa setengah sembilan gimana udah cukup ya insyaallah nah, yang lainnya kita sama lagi di kesempatan benar hmm. minta dibeliin nama lauk kan ustadz ini tadi yang tadi wa yutlaqul hukmu fil lughah ala mana iman iya Pak tadi apa melarang mencegah menahan apa kemungkinan dari anak lagi sama sof sorf itu ya merubah ini ketika di zamannya itu yang membantah Mu'tazilah itu apa yang paling vokal Asyairah sebenarnya yang dari Iya kan antum pernah anak sampingan. Abdul Hasan Al Asyairi itu dididik oleh bapak dirinya di atas akidah Mu'tazilah sampai ada mengatakan itu sampai 40 tahun dari kecil sampai dia besar. Hmm. Nah, belakangan dia banyak nggak sependapat dengan bapak dirinya bantah-bantahan bikin tulisan sampai dia pernah apa khutbah di mimbar menyatakan berlepas diri dari akidah kecil eh, dari situ dan itu sebetulnya masa fase pencariannya Abul ya paham pindah dari Mu'tazilah uh, ke Kullabiyah Kullabiyah Maturidiyah akhirnya dia bikin kesimpulan lah hasil pencarian dia dalam masalah yatim. Walaupun di akhir hayatnya dia rujuk kepada akidah ahli sunnah, akidahnya Imam Ahmad. Nah, cuma yang terakhir ini nggak tahu kenapa nggak dipopulerkan. <laughs> Orang gitu. Nah, ya, itu namanya fanatik dia fans-fans yang fanatik nih sudah menutupi sejarah nah eh, di, di, di akhir hayatnya dia nulis buku itu Alibana an Usulidiana dengan maqalatul islamiyin nah, walaupun begitu ya kata Ibn Taimiyah di bukunya yang terakhir ini pun belum bersih betul dari bekas-bekas pemahaman lama. Eh, tapi sudah ka, apa kental dengan akidah sudah sunnah Kental sekali. Tapi belum bersih. Itu kata itu. <laughs> Karena ya namanya apa masa lalu itu membekas gitu ya. Ini kalau melihat di zamannya itu imam-imam besar sampai uh, juga perbuatan Asy'ari itu apa memang benar akidah Mu'tazilah itu waktu itu betul-betul dahsyat iya. gitu saja ya. Kok sampai imam-imam iya. sekelas pokoknya zaman-zamannya Harun ah, Harun Ar-Rasyid itu Harun Ar-Rasyid yang terkenal ya? hmm, itu masih belum berani ya. kayak Jahmiyah macam-macam itu karena Harun ar keras hmm. Hmm. hmm. Nah, gak berani nah, ketika Harun ar meninggal mulai itu pemikiran-pemikiran kacau itu merajalela hmm. tapi di, dikira apa khalifah setelahnya lembek gitu ya wah keras juga khalifah setelahnya ada lagi yang siapa namanya itu sampai nyembelih si jamu di hari Idul Adha. um, bahu berkorbanlah kalian. Saya akan berkorban si Jamis. dia berkata Allah tidak bisa bicara. Zeng, mati dia. Sebelah. hmm. Nah, Jadi Jamis Doa dikira apa? ah udah eranya Harun Rasid sudah nggak ada ternyata khalifah setelahnya juga nggak nggak kalah keren <laughs> menjaga akidah umat tapi ya begitulah nah, timbul tenggelam timbul tenggelam sampai di zamannya Imam Ahmad itu yang cukup dahsyat hmm. mereka berhasil apa mempengaruhi pemikiran khalifah di zaman itu sampai berapa ganti rezim-rezim itu eh, mereka yang dominasi ya kayak Indonesia gitu ya. hmm. NU mesti dominasi hmm. ganti rezim boleh tapi eh, menteri agama tetap dari mereka <laughs> ya kan? nggak tahu kalau nanti misalkan Anies Baswedan yang jadi <laughs> presiden kira-kira menteri agamanya siapa nih Hah? langsung dipanggil eh, misalnya siapa eh, Khalid Basalamah wah jadi Menteri Agama panasan NU iya maksudnya ini apakah dari alusina itu nggak ada ya kayak gitu ya nggak ada minat untuk dekat penguasa biar nggak ya terjadi kayak tergantung, oh, gitu ya? gantung. kayak apa resiko kan kalau kita lihat secara Ustaz ya. Ulama kayak... Ahlussunnah itu ya bukan bukan targetnya itu kuasa. Iya, paham Ustaz, paham Ustaz. Tapi resiko buat dia. Dia nggak lihat ke umat gitu. Misalnya, misalnya ini, ya, sama, kayak kasus umat. Eh, Karena per, perbaikan umat itu Maksudnya. tidak hanya lewat apa? Jalur kekuasaan. Jalur dakwah juga. Bahkan ini yang paling utama. Kalau kita lihat Akar sejarah, rumputnya dia dakwah. <laughs> Kalau kita lihat sejarah al makmun atau sejarah Baghdad yang hancur dengan Tartar itu kan mulainya dari penasihat raja saja. Ya? Iya, iya. Kalau kita mikir kalau saja alusunah mau jadi tetap enggak ya, tetap. enggak jaminan. Enggak jaminan. Karena yang paling akar rumput itu dakwah. Nah, makanya antum lihat Imam Ahmad walaupun enggak masuk dalam pemerintahannya. Tapi eh, suara beliau didengar enggak oleh umat sangat dilihat kalau mau menggulingkan penguasa saat itu bisa biinilah Imam Al waktu di penjara itu nggak pernah mem meminta apa para simpatisannya ayo demo nggak ada kapan <laughs> sampai terakhir eh, Imam Ahmad perintahkan muridnya itu apa kan muridnya bilang apa ya Imam udahlah ngalah aja toh cuma di lisan kan keyakinanmu tetap keyakinan daripada anda disiksa terus kayak gini nah Nabi Muhammad suruh dia mau keluar istana lihat di luar ada apa hmm. jumlah manusia yang nggak nggak yang bisa ngitung selain Allah banyak orang ngumpul masing-masing bawa kertas sama pena pingin catat fatwa terakhir Imam Ahmad masih bertahan dengan akidahnya atau berubah. Maka beliau lebih memilih tersiksa daripada menyesatkan sekian banyak apa? Umat. Ya. Bukan berarti umat itu nggak ekstrem Kalau Imam Ahmad mau memprovokasi mereka habis habis ini. Jihad misalkan jihad. Tapi untuk apa? Sesama muslim itu pada Nah, lo nggak mau itu. Wah, lo bisa. Dan eh, itu posisi yang betul ya Sabar sampai apa? Ada kemudah ganti rezim pertama rezim sehingga nanti tiga kali rezim <laughs> beliau dicekal nggak bebas dalam dakwah pas rezim yang berikutnya baru apa ah, mendukung dakwah sunnah Berarti kan sebetulnya kekuatan dakwah itu besar enggak? Besar. Justru banyak alim ulama yang masuk lewat kekuasaan malah apa? Hilang hmm. wibawanya. Taringnya hilang. Ya kan? Udah enggak dicintai umat. Nah, ternyata sama saja. Ujung-ujungnya kekuasaan. Jadi umat bukan bukan cinta dari batinnya, dari hatinya, udah nggak respect gitu nah itu yang ulama ahlu sunnah pikirkan tuh di situ karena mereka membawa sunnah nah. oh. Pulang sekarang ini antum doakan siapa? <laughs> yang undang siapa? Nggak tahu lah. Ya, kalau kayak gitu, politik politik gitu jangan hanya lihat permukaannya lihat dalam dalam. antum juga lihat dalam-dalam gitu? ya lihat aja sekitarnya sih. sekitarnya Wah. <laughs> itu kan mesti ada deal itu Nah, oh, kayaknya ya milih-milih lah sama-sama aja <laughs> susah kalau untuk wah ini sebagai representasi Islam yang begini ya, ya paling enggak yang minimal madarotnya <laughs> minimalnya nggak saya ikut ikutin doain aja mudah-mudahan Allah kasih tahu. nah, nah itu juga nggak nggak ada manfaatnya untuk apa nah, itu ah, apa nggak guna adem aja sibuk dengan ibadah belajar mengajar ukhuwah terjaga itu yang paling maslahat karena kamu jangan hanya melihat uh, apa dari dalam negeri saja dari luar negeri itu mantau kalau pergerakannya udah apa sangat membahayakan masuk orang dari luar kayak apa uh, Papua New Guinea ya sekarang kacau balau politik Ya, itu kalau nggak bisa kondusif ya ambil sudah sama negara yang e, mungkin bisa masuk ke sana. Ya, Indonesia pun begitu. Kalau kondisinya ada aja, gitu. hmm. ya, orang luar ya mikir-mikir dia. Jadi kalau kondisi caos, nah ayo ambil lah. Si Cina, saya Kalimantan lah. Ya. <laughs> si apa Prancis nah, saya uh, Maluku <laughs> si ini sini oh, udah mulai kayak bagi-bagi kue aja udah nah, kalau chaos ya ini eh, kalau kita adem aja mereka nggak akan apa berani cukup Assalamualaikum.